Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah Wa ba'ad Wa ba'ad Hadirin Ikhwan wal akhwat Allah wa iyyakum baik hadirin yang ada di Masjid uh, Cipaganti ataupun para pendengar Radio Raja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa sekalipun sedikit agak telat. Gak sampai satu jam Cuma 59 menit. Mohon maaf. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang sebab-sebab turun dan naiknya iman. Kita sudah membahas empat sebab ya. Empat sebab itu adalah yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua mengenal asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, yang ketiganya memperhatikan sirah Nabi saw, Alaihi Wasallam, yang keempat memperhatikan keindahan Islam, dan sekarang kita masuki poin yang kelima dari sebab-sebab bertambahnya iman. Poin kelima ini adalah qiraatu siratis salafi hadhil ummah. Membaca sirah atau biografi generasi salaf dari umat ini. Yang dimaksud dengan generasi salaf dari umat ini adalah tiga generasi awal dari umat Islam ini. Mereka adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tabiin yang mengikuti mereka dengan kebaikan dan tabiut tabiin. Sahabat adalah orang-orang yang sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Islam dan mati dalam keadaan Islam. Empat kriteria sahabat. Pertama, dia sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Kedua, bertemu ketika Islam. Keempat, mati dalam keadaan Muslim. Satu aja di antara kriteria yang empat tadi tidak dimiliki berarti dia bukan sahabat. Umpai bertemu sezaman tapi tidak Islam. Seperti Abu Jahal dan yang lain-lainnya itu bukan sahabat. Bertemu kemudian iman atau Islam, kemudian sezaman tapi matinya dalam keadaan kafir alias murtad. Dia juga bukan sahabat. Sezaman iman dan mati dalam keadaan iman tapi tidak bertemu. Seperti siapa? Penguasa Habsyi, Kaisar Najasyi. Tidak bertemu, tapi iman. Sezaman dan mati dalam keadaan Islam. Dan ketika mati Nabi SAW masih hidup. Lalu beliau memberitahukan atas wahyu dari Allah, "Matal yauma akhukumus salih." Dalam riwayat lain, "Matal yauma Abdullah salih." Pada hari ini seorang hamba yang soleh telah wafat. Fasallu alaih maka solatkan oleh kalian. Lalu Nabi sallallahu menyolatkan bersama para sahabatnya. Itulah empat kriteria sahabat. Merekalah yang dimaksud dengan generasi salaf dari umat ini. Salaf artinya generasi terdahulu. Demikian juga orang-orang yang mengikuti para sahabat di dalam memahami Islam. Yang dimaksud mengikuti sahabat bukan mengikuti potongan rambutnya, bukan mengikuti cara berpakaiannya, bukan mengikuti rigi jalannya. rigi itu ya cara ketika berjalan, tapi mengikuti pemahaman dan pengamalan para sahabat tentang Islam. Ikutilah para sahabat oleh generasi berikutnya dan tiga generasi inilah yang disebut dengan generasi salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan merekalah sebaik-baik umat yang pernah lahir di alam dunia ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup satu generasi dengan aku kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Tiga generasi yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah pun menjelaskan dalam Al-Quran kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Khaira ummatin, ummatin digunakan tanwin bukan khairal ummati tidak dengan alif lam yang menunjukkan seluruh umat yang pernah ada di dunia ini sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang kelak hidup di akhir zaman. Kuntum khaira ummatin kalian sebaik-baik umat dan yang dimaksud kalian di sini adalah kalian orang-orang yang hidup ketika ayat ini turun. Siapa? Para sahabat. Kuntum khaira ummatin. Ukhrijat linnas. Yang pernah dilahirkan ke tengah-tengah manusia. mereka lah sebaik-baik generasi. mereka lah pelindung dari ajaran Islam ini. mereka lah pemberi petunjuk kepada makhluk. Merekalah saksi hidup seluruh peristiwa dan kejadian dari sejarah perjuangan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sebagai saksi sekaligus menjadi pelaku. Merekalah pemikul agama ini dan mereka pula yang menyampaikan agama ini ke generasi berikutnya, berikutnya, berikutnya sampai ke zaman kita. Merekalah manusia yang paling kuat keimanannya, yang paling mendalam ilmunya, yang paling baik hatinya, yang paling suci jiwanya. Dan pernyataan tersebut bukan sekedar perkataan para ulama, tapi berdasarkan nas, baik Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan innallaha yanzuru ila qulubil ibad fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu khairu qulubil ibad fastafahu li nafsihi wabta'athahu li risalatih sesungguhnya Allah melihat kepada hati seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang kelak akan hidup di akhir zaman. Orangnya belum ada tapi Allah sudah mengetahui hati orang-orang yang belum ada tadi. Makanya disebut Allah itu Maha Latif dan Maha Khabir. Mengetahui apa yang belum terjadi mengetahui kalau itu nanti terjadi bagaimana itu terjadi. Termasuk hati seluruh hamba, hambanya belum lahir. Tapi kalau kelak mereka lahir Allah sudah tahu bagaimana keadaan hatinya. Allah melihat ke seluruh hati manusia dari awal sampai akhir. Lalu Allah menemukan bahwa hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati manusia. Maka Allah memilih dia untuk dirinya dan mengat mengutusnya untuk mengemban risalahnya. Jadi inilah alasannya kenapa orang yang dipilih untuk mengemban tugas mulia menjadi nabi akhir zaman itu adalah orang yang namanya Muhammad bin Abdullah. Kenapa tidak kita? Kenapa tidak Abu Bakar? Kenapa tidak Umar? Kenapa tidak yang lain-lain? Karena beliau adalah manusia dengan hati yang ter terbaik. Kata siapa? Kata Allah. Allah yang mengetahui seluruh isi hati manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia dan kami mengetahui isi isi hati manusia. Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah itu mengetahui seluruh isi dada. Jadi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulnya karena beliau manusia dengan sebaik-baik hati. Thumma yanzuru ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu Lalu Allah melihat kepada hati-hati manusia lain selain hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawajada anna quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Lalu Allah menemukan hati-hati para sahabatnya merupakan sebaik-baik hati setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memilih mereka untuk menjadi sahabat Nabi-Nya dan pembela-pembela Nabi-Nya. Itu alasannya kenapa Abu Bakar, Umar, Uthman Ali, Bilal bin Rabah, Abu Hurairah, Abu Hurairah termasuk Muawiyah radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa mereka yang oleh Allah dihidupkan di zaman itu kemudian menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki sebaik-baik hati setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Abdul Razak tadi menyatakan aqwan nasi imanan wa arsakhuhum ilman wa abarruhum quluban wa azkahum nufusa. Mereka adalah manusia yang paling kuat imannya, yang paling mendalam ilmunya, yang paling baik hatinya dan yang paling suci jiwanya khusus para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dimuliakan oleh Allah dengan banyak kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pertama, merekalah orang-orang yang dibeli kemuliaan oleh Allah dalam bentuk bisa melihat wajah dan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa bersenang-senang merasakan kelezatan dengan memandang wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka Allah muliakan dengan cara bisa langsung mendengar suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terhibur dengan ucapan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah orang-orang yang langsung mengambil agama ini dari sumbernya yaitu Nabi SAW yang merupakan utusan Allah Tidak ada mata rantai lain Untuk mengambil agama ini bagi mereka Bagi para sahabat Langsung ke sumber Kalau kita kan mata rantai kita panjang amat Gitu kan Oleh karena itulah kualitas ibadah kita dengan mereka Jangan dibandingkan kualitas akidah kita dengan mereka malu kita untuk memperbandingkannya. mereka lah yang memiliki sekuat-kuat hati, setenang-tenang jiwa dan ketegaran yang mengalahkan tegarnya sebuah gunung yang kokoh. Gunungnya jangan dibayangkan gunung di kita yang bisa dikeruk bisa diratakan, bisa dibuat menjadi perumahan. Tapi di gunung di sana mah gunung batu, cadas yang sangat keras, yang kokohnya bisa terbayangkan, terdiri dari batu-batu yang sangat kuat. Berbeda dengan gunung di kita. Ketegaran para sahabat itu melebihi kekuatan gunung yang sangat tangguh. Sampai dikatakan oleh umpamanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma ketika beliau disiksa hebat oleh para kufar lalu beliau curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah sungguhnya aku telah menerima siksaan yang apabila siksaan ini ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping. Saking dahsyatnya itu siksaan pada saat itu yang dialami oleh para sahabat. Berdasarkan hal itulah maka pantas apabila Allah memuji mereka dengan mengatakan kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Yang dimaksud kalian sebaik-baik umat annahum khairul umam wa anfa'un nas linnas. Bahwa mereka itu adalah umat terbaik dan umat yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dalam sahih Muslim sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ummati al-qarnul ladi bu'ithu fihi thumma alladhina yalunahum. Kata beliau, sebaik-baik umatku adalah generasi ketika aku diutus ke tengah-tengah mereka. Generasi siapa? Generasi para sahabat dan setelah itu barulah generasi yang berikutnya, generasi yang berikutnya. Setelah mengetahui sehebat itu para sahabat atau generasi salafus soleh maka siapapun orang yang memperhatikan keadaan mereka membaca biografi mereka mengetahui keindahan jalan hidup mereka memperhatikan kemuliaan akhlak yang mereka miliki juga memperhatikan kesempurnaan sikap taasi mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taasi itu apa? Mengikuti menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Mau tahu hikmahnya atau tidak, mau tahu alasannya atau tidak, melihat Nabi berbuat begitu, mereka langsung berbuat begitu. Melihat Nabi SAW melakukan begini, mereka langsung mengikuti melakukan begini. Tanpa bertanya, kenapa begitu, kenapa begini, apa alasannya, enggak. Dan contoh-contoh tentang hal itu sudah kita jelaskan dalam beberapa pengajian yang lalu. Contohnya umpamanya ketika Beliau sedang sholat dengan memakai sendal. Para sahabat juga di belakang sholat memakai sendal. Di tengah-tengah sholat beliau membuka sendalnya dan diletakkan di seberah kirinya. Lihat begitu, para sahabat langsung buka sendal. Disimpan di sebelah kiri. Gak tahu apa alasan. Selesai sholat, Nabi menegur, kenapa kalian lepas sendal-sendal kalian? Dijawab karena kami lihat engkau melepas, kami juga lepas. Walaupun enggak tahu apa alasannya, apa hikmahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi datang Jibril membisikkan bahwa di sendalku ada najis, makanya aku buka. Ya. Dan banyak riwayat yang lainnya yang menjelaskan sempurnanya sikap taasi para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa juga yang memperhatikan dahsyatnya rasa takut mereka terhadap dosa dan kemaksiatan. Khawatirnya mereka terhadap ujub, riya, takabur dan kemunafikan. Siapa juga yang memperhatikan mereka dalam hal kualitas ketaatan berlomba-lombanya mereka dalam kebaikan. Siapa juga yang memperhatikan dahsyatnya ibadah mereka dan berpalingnya mereka dari dunia dan rakusnya mereka terhadap akhirat, maka orang yang memperhatikan seluruh kelebihan mereka akan berdiri termangu Oh ada ya manusia yang seperti itu. Yang tidak terbayang di zaman sekarang ada manusia seperti itu. Dalam segala hal. Pernah nggak umpamanya antum mendengar kalau saya pernah mengatakan ini berkali-kali. Seorang sahabatnya, seorang sahabat namanya Tolhah bin Yahya bin Tolhah. Tolha anak Yahya, Yahya anak Tolha. Jadi Bapak tuh Yahya apa Tolha? <laughs> Yahya punya bapak namanya eh Tolha punya bapak namanya Yahya. Yahya punya bapak namanya Tolha. Jadi Aki jeng Incu namanya sama-sama Tolha. Jangan tanya apakah Tolhah yang sang cucu punya anak-anaknya Yahya? Jangan tanya, wallahu alam. Tolha ini pernah menuturkan bahwa sang nenek, nenek Tolha, berarti nenek Tolha ini istrinya siapa? Istrinya Tolha, sang kakeknya. Kata sang nenek, suatu saat Tolhah datang menemui aku. Tolhah siapa yang menemui? Sang kakek. Dalam keadaan murung, dalam keadaan sedih, seperti bingung dan stres. Kemudian berkatalah sang istri. Istrinya ini neneknya Tolhah. Tanya neneknya Tolha ini istrinya Tolha. Ada apa? Adakah kesalahan yang aku lakukan yang membuat engkau murung? Dijawablah, nikmah halilalul mar'i anti. Enggak. Sebaik-baik istri seseorang adalah engkau. Engkau ini istri terbaik. Fama sya'nuk? Lalu apa masalahmu? kok murung dan sedih. Apa aja beliau? Innal mala indi qad kathurat wa akrobani. Karena harta yang aku miliki bertambah banyak dan ini yang membuat aku sedih. Anehnya, hartanya bertambah banyak tapi malah tambah sedih. Terbalik sedikit dengan kita. Kita mah kalau uang banyak sumringa. Tapi kalau umpamanya dompetnya kosong baru kelihatan tuh. Banyak uang atau tidaknya kelihatan dari wajah. <laughs> kalau orang kita sekarang. Kalau zaman dahulu begitu, sedih karena uangnya tanah banyak. Apa kata istri? Istrinya enggak matre. Bagikan saja sudah. Akhirnya seluruh kekayaan yang dibagikan sampai tak ada satu dirham pun yang tersisa. Mendengar cerita sang nenek tentang kakeknya, maka Tolhah ini cepat-cepat mencari orang yang dahulu ditugaskan untuk membagikan harta kakeknya. Kam kanal malul ladhi qassam. Berapa harta yang dahulu dibagikan oleh kakeknya? Dijawab 400 ribu dirham. Kita belum tercengang karena masih dalam bentuk dirham. Belum dalam bentuk rupiah sabarah, pilih lagi 400 ribu artinya. <laughs> 400 ribu dirham. Satu dirham sekarang kalau kita beli 70 ribu. Kalau jual 60 ribu. Rugi berapa? 10 ribu. Beda dengan dinar. Kalau dinar bisa 2,5 juta satu dinar. Jadi satu dirhamnya 70 ribu. Kali 400 ribu. 7 kali 4 berapa? 28. Empat ratus ribu nolnya lima ya tujuh 70 ribu nolnya empat, lima tambah empat sembilan, dua delapan dengan sembilan nol berapa Dua puluh delapan miliar dibagi habis tak tersisa walaupun satu dirham ada nggak orang zaman sekarang yang seperti itu Seolah-olah kok ada ya orang yang kayak itu ya zaman dahulu gitu kan. Yang sekarang ini mustahil, hampir mustahil atau bahkan benar-benar mustahil ada orang seperti 28 miliar itu wah segede apa? Kalau umpamanya itu berwujud bungklekan 100 ribuan itu berapa karungan gitu, berapa treken kalau dibagi kepada orang sehari habis enggak? Habis. <laughs> Orang dari mana-mana datang gitu ya. Jadi <clears throat> kok ada orang seperti itu ya? Orang termangu melihat kehebatan para sahabat dalam hal infak. Pernah dengar juga kan kisah Abu Bakar dan Umar yang bersaing secara sehat dalam hal kebaikan. Nabi sallallahu Sallam kata Umar bin Khattab, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, Fawafaqo indiman. Nabi sallallahu alaihi merintahkan kami untuk sedekah, kebetulan aku sedang ada harta. Fajitu bibinis fimali Aku datang kepada Nabi sallallahu dengan setengah dari hartaku. 50% ya Rasul ini sodakoh untukku. Melihat sodakoh yang begitu banyak, Nabi SAW bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata Umar, "Abqaitu lahu mithlahu." Aku sisakan bagi mereka sebanyak ini pula. 50-50 kan dibagi dua. Faja'a Abu Bakrin bikulli ma'indahu. Tiba-tiba datang Abu Bakar membawa seluruh harta yang dimilikinya. Umar 50% ini 100%. Jauh lebih banyak daripada Umar. Nabi SAW pun sampai menyatakan ma'abqaita li ahlik. Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Apa jawab Abu Bakar? Abu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan rasulnya. Tidak tersisa sepeser pun untuk keluarganya. Melihat kehebatan mereka dalam hal infak, kita tercengang, ada ya orang yang kayak begitu. Oleh karena itulah Siapapun orang yang melihat kehebatan mereka dalam seluruh kebaikan, itu baru hal infak. Belum hal belum dalam hal jihad, belum dalam hal ibadah, belum dalam hal bagaimana rasa takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Belum dalam hal berpalingnya mereka dari kesenangan dunia dan seterusnya dan seterusnya Siapapun yang melihat, memperhatikan akhlak mereka, pengorbanan mereka, jihad mereka, perjuangan mereka Sempurnanya sikap taasi mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka siapapun akan termangu, tercengang, terbelalak dan tidak bisa menyembunyikan decak kekaguman terhadap kehebatan-kehebatan mereka. Sebuah syair menyatakan karir alayya hadithahum ya hadi Fahadithuhum yajlil fuadas sodi. Ulang-ulang ucapan mereka kepadaku, wahai para penentang. Maksudnya para penentang ajaran. Coba ulang-ulang ucapan para sahabat kepada kami, maka ucapan mereka bisa membersihkan hati yang selama ini ternoda. Ucapan para sahabat bisa menyebabkan hati terobati. Coba nanti ya hari hari Kamis kita ada kajian tentang amalan hati di mana cong? Di mana coba bukan cong. Di <laughs> wali kota, wali kota di Al-Ukhwah Kamis sore ya kalau nggak salah. Di sana nanti setiap amalan hati yang kita bahas didalil oleh Quran, hadis, plus ucapan sahabat dan ucapan para ulama. Coba perhatikan nanti ucapan para sahabat dan para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in tentang seluruh amalan hati tadi. Nanti memperhatikan ucapan mereka bisa memberi efek Pengaruh baik yang sangat besar kepada hati kita yang mendengarnya. Karena hebatnya sirah, sejarah, perjuangan para sahabat yang syarat dengan kebaikan dan contoh maka ribuan kitab menuliskan tentang biografi mereka para ulama itu begitu bersungguh-sungguh dan umat yang awam seakan terpuaskan dahaga mereka ketika membaca biografi dari biografi dari para sahabat dan para ulama. Karena di dalamnya syarat dengan ilmu, dengan contoh, dengan pelajaran yang sangat berharga. Baik dalam bab sejarah maupun dalam hal kezuhudan mereka maupun dalam raqaiq dan wara' mereka raqaiq itu sensitifnya hati sangat-sangat-sangat mudah tersentuh tersentuh dengan ayat tersentuh dengan hadis tersentuh oleh nasihat dan yang sejenisnya dan yang lain-lainnya umpamanya kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh para ulama yang menceritakan biografi para sahabat seperti Imam Ibnu Hajar menulis kitab eh, Al-Isabah Fitam Tamyizis Sahabah. Itu memuat biografi para sahabat. Mizanul I'tidal yang disusun oleh Imam Az-Zahabi memuat juga tentang biografi dari para sahabat dan para ulama termasuk Siyaru A'lamin Nubala susunan Imam Az-Zahabi itu juga termasuk kitab yang berisi sejarah yang luar biasa dan tebalnya sama setebal mushaf Al-Qur'an dan berisi puluhan jilid demikian juga kitab an nihaya Al-Bidayah wan nihaya Sunan Imam Ibnu kathir demikian juga uh, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah memuat uh, sejarah Nabi SAW alaihi wasallam yang berjudul uh, Fi Hadi Khairul Ibad atau Zadul Ma'an Fi Hadi Khairul Ibad dan seterusnya dan seterusnya. Membaca seluruh kisah para sahabat dan para ulama as-salafus soleh tidak diragukan lagi bisa menambah iman dan menguatkan iman bisa menambah ilmu dan mengokohkan tertancapnya ilmu itu di dalam hati para pembacanya atau hati para pendengarnya. Oleh karena itulah, maka salah satu di antara penyebab bertambahnya iman adalah membaca, mendengarkan, mempelajari, menelaah sirah para sahabat dianggap selesai karena waktunya sudah mau habis ya. Cukup sampai di sini dulu. Nanti lain kali jangan telat datangnya agar agak panjang ya. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama. Biar aneh. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz bagaimana kalau suami berkata Pulang saja sana ke orang tuamu Kepada istrinya apakah itu termasuk talak? Tidak termasuk talak Kalau itu tidak diniatkan untuk talak banyak contoh riwayat tentang hal ini. Pertama, tentang tiga orang yang dihajar oleh Nabi SAW karena tidak ikut perang tabuk. Dihajar bahasa Arab bukan bahasa Indonesia ya. Sudah jangan ada lagi yang bertanya karena pertanyaan sudah banyak dan waktu sedikit. Kalau yang sudah sini apa-apa. Dihajar artinya diboikot, didiamkan. Tidak ditanya, kalau bertanya nggak dijawab, salamnya juga tidak dijawab ya. Ka'ab bin Malik. Sampai 40 hari. Hari ke-41-nya istrinya pun disuruh pulang ke orang tuanya. nggak boleh melayani suaminya. Sepuluh hari jadi genap 50 hari setelah 50 hari barulah turun ayat yang menyatakan diterimanya tobat tiga orang ini. Lalu istrinya pun kembali. Jadi disuruhnya istrinya pulang ke orang tua tidak dalam rangka mentalaknya. Maka tidaklah jatuh talak. Termasuk ketika peristiwa hadisul ifki terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Fitnahan terhadap Aisyah sampai mempengaruhi para sahabat. Sebagian sahabat juga ada, ada yang ikut menyebarkan fitnah itu. Sampai Nabi SAW pun menyuruh Aisyah pulang dulu ke rumah orang tuanya. Tanpa bermaksud atau berniat menceraikannya. Dari kasus-kasus tadi para ulama menyimpulkan seorang suami yang menyuruh istrinya pulang ke orang tua dengan niat bukan untuk menceraikan, untuk meredakan suasana, menenangkan kondisi yang mungkin panas atau penyebab lain. Kamu pulang dulu ke orang tua. Kalau lihat kamu sekarang serang sebal umpamanya. Nanti mungkin setelah seminggu dua minggu hilang sebalnya. Ada kangen lagi untuk berjumpa. Maka kalau itu niatnya tidak jatuh talak. Yang kedua, apakah boleh bagi seorang ikhwan mengganti sholat Jumat dengan duhur dengan alasan tugas pekerjaan? Contoh TNI yang harus jaga pos perbatasan di jam sholat Jumat. Kalau pekerjaannya memang fatal bila ditinggalkan boleh. Termasuk ini juga pertanyaan yang diajukan kepada para ulama Lajnah Daimah termasuk Syekh al tentang satpam. Di Jakarta ada beberapa yayasan-yayasan Islam, ada satpamnya. Ketika Jumatan, satpam Jumatan, pulang sudah jebol. Berangkas dibongkar, komputer dan berapa eh, peralatan yang mahal, uang dijebol di gondol maling. Malah Yufid TV juga pernah ya. Lagi Jumatan begitu pulang kamera semuanya hilang. Ya. Dan itu sering terjadi. Maka mereka bertanya, boleh nggak satpam pada waktu Jumat tidak Jumatan tapi diganti dengan zuhur. Mereka menjawab boleh. Ini masalah istihadiah. Kembalikan kepada para ulama mujtahid. Dibolehkan demi kemaslahatan umat Asal di rolling, jangan sampai satpam yang gak Jumatan itu terus. Sekarang ini Jumat depan yang lain gitu ya giliran. Tidak harus seluruh satpam jaga, cukup satu dua orang sebanyak yang diperlukan kemudian yang lainnya Jumatan, giliran. Apalagi TNI yang berjaga di perbatasan, pas Jumatan penyelundup masuk semua dan membahayakan kesehatan negara. Eh, kesehatan. Keselamatan negara, keamanan negara. Oh, bahaya banget ya. Maka dibolehkan wallahu alam bissawab. Apakah setelah sholat fardu tidak disunahkan berdoa? Dianjurkan berdoa. Malah Imam Ibn Qayyim jauziyah dalam kitab uh, Al-Wabilus Thayyib menyatakan bahwa seusai sholat fardu adalah momen yang mustajab untuk berdoa. Silakan berdoa ya. Ba'da sholat fardu seusai wirid cuma tidak mengangkat kedua tangan bila berdoa seusai sholat fardu. Karena apa? Karena Nabi dan para sahabat pun tidak mengangkat kedua tangan. Apakah mereka lupa? Masa tiap hari lupa? Sehari lima kali ribuan sahabat dan Nabi lupa terus kita ingat. Hmm. Bukan karena lupa. Apakah Nabi dan para sahabat tidak tahu tentang keutamaan mengangkat kedua tangan? Ya pasti lebih tahu dari kita. Ya. Apakah mereka terkabita oleh keutamaan mengangkat kedua tangan? Jauh mereka lebih kabita. Tapi nah itu hente. Kenapa mereka tidak angkat tangan seusai sholat fardu ketika berdoa? Itulah sunnahnya. Sunnah berdoa ketika berdoa seusai sholat fardu adalah tidak mengangkat kedua tangan. Adapun pada doa yang mutlak yang tidak dikait-kaitkan dengan ibadah tertentu, ya maka silakan angkat tangan. Dan mengangkat tangan termasuk penyebab dikabulnya doa. Adapun doa yang muqayyad maka butuh dalil tentang mengangkat tangan. Jadi pas umpamanya setelah makan alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi itu enggak enggak perlu angkat tangan. Karena itu muqayyad. Ketika mau tidur bismika Allahumma amutu wa ahya. Tidak perlu mengangkat tangan. Ketika hujan Allahumma sayyiban nafian tidak perlu mengangkat tangan. Doa-doa yang muqayyad tidak disyaratkan tidak disyaratkan mengangkat tangan kecuali kalau ada yang dalil yang khusus tentang angkat tangan ya dan doa pada sholat termasuk doa yang muqayyad maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan Dua, apakah dibolehkan mengangkat tangan ketika berdoa? Ah, ya sudah, jawab. Tiga, bagaimana hukumnya berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya? Boleh, kenapa tidak? Pak Ustadz, hukum khitan itu wajib atau fitrah? Dua-duanya, untuk laki-laki wajib, juga fitrah. Adapun untuk wanita, sunnah. Bagaimana pelaksanaannya dalam tata cara dan sunatnya? Bolehkah dicampur dengan akikah? Beda, kalau sunatan mah cuma dipotong. Kalau akikah juga memang motong, tapi motong kambing. Kalau akikah motong kambing, kalau disunat mah motong yang disunat. Tata caranya sama, <laughs> beda. Kalau motong kambing saya bisa. Kalau nyenatin nggak bisa. Bagaimana pelaksanaan sunat? Kak dokter welah katanya. Apakah kitab-kitab yang ustaz sebutkan tadi sudah ada versi bahasa Indonesianya? Kalau siaru alamin nubala sukanya udah ya? Udah ya? Siaru alamin nubala udah kalau nggak salah ya. Ada terjemahannya. Terus apa lagi? Zadul Ma'an fi Hadi Khairul Ibad juga sudah. Ar-Rahiqul Makhtum sudah. Ada berapa yang sudah? Kalau al-isabah vitamin sahabah kayaknya belum terlalu banyak gitu ya. Dan itu konsumsi para tulabul ilm, para ustadz lah, bukan konsumsi orang umum. Mohon nasihat dan bimbingannya. Bagaimana mensikapi turunnya iman jika dihadapkan pada sikap suami kita yang sebenarnya beliaulah yang membimbing saya mengenal sunnah. Namun setelah beberapa bulan pernikahan mulai nampak beberapa sikap yang menurut pemahaman saya menyalahi sunnah. Seperti celana yang isbal, menyukai musik. Jika saya berbuat kesalahan keluar kata-kata kasar yang menyakitkan hati tapi beliau tetap mendukung saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang memberikan pahala. Terkadang jika keimanan menurun muncul rasa ingin pulang ke rumah orang tua. Dan itu saya sikapi dengan kesabaran hingga 13 tahun pernikahan sampai sekarang eh, belum nampak perubahan dari suami. Suaminya ada nggak di sini ya? Iya, ada kesan dari pertanyaan ini suaminya rajin ngaji sebelum dia nikah. Lalu ada akhwat gebetan dia. Kemudian tidak didakwahi. Lalu dinikah dibina lalu dibini dan dia terbimbing ke arah sunnah setelah menikah ternyata si hewan ini entah luntur entah apa ya saya tidak tahu apakah isbalnya itu sejak sebelum nikah atau sebelum nikah mah cingkrang setelah nikah jadi isbal apakah begitu? Kalau iya begitu coba cari penyebabnya. Kenapa dia mengalami degradasi iman? Apakah masih ngaji apa tidak? Kalau umpah sudah tidak lagi karena kesibukan ingatkan untuk ngaji. Kalau umpamanya dia masuk sering ngaji coba lihat pergaulannya. Dengan siapa dia lebih banyak bergaul. Ketika ngaji mungkin cingkrang. Tapi begitu keluar ganti celana. Coba lihat lingkungan pergaulan dia. Sebab almaru ala dini khalili ya. Eh, sarankan untuk bergaul dengan ikhwan dan menjauhi pergaulan dengan orang-orang awam yang fasik. Itu yang pertama dari sisi iman si suami. Pokoknya berusaha untuk meningkatkan kembali iman tersebut dengan cara tadi ya Ngaji, suruh ngaji dulu, kemudian suruh ngaji lagi bila perlu bareng-bareng gitu. Yang kedua, jangan lupa mendoakan kebaikan bagi suami hidayah dan seterusnya. Ketiga, coba si istri sendiri introspeksi. Tobat dari banyak kesalahan. Karena seringkali dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang oleh Allah diazab melalui orang lain. Seorang orang tua umpamanya orang tua ya yang melakukan banyak kesalahan kadang diazab melalui anaknya. Eh, sudah sampai di sini saja dulu, alarm sudah berbunyi. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.